Nah, di sini harus kita koreksi. Tidak usah kita mengoreksi orang lain. Alaikum anfusakum. Kita koreksi diri kita sendiri. Kita koreksi rumah tangga kita. Kepada luar itu hanya amar ma'ruf nahi muka menyampaikan nasihat. Sudah tidak kita maksud. Nabi Muhammad itu lagi diberitahu oleh Allah. Fadakir innama anta mudzakir lasta di bimusaitin hanya menyampaikan fadakir inna ma'anta mudakir lasta 'alal musaitir nah di situ jadi kita nggak usah kita amal ma'ruf mengingkar koreksi diri sendiri kenapa kita sebutkan demikian sebab faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ya'mal saya melakukan hal perbuatan baik sekecil pun anak itu atau murid akan ia dan siapa melakukan syarat atau jahat masyarakat siapa yang bisa disebut atau diberi predikat muslim itu dibahas bukan hanya laku kok coba lihat di kitab Al-Milal dan Al-Falaq bin al menjelaskan beberapa menit diterangkan Akan ini harus kita muslimin dan muslimat. Jadi saya ulang lagi, pokok temanya atau judulnya atau faktornya mahwal Islam zaman wal muslim kedua sunni nah sunni apa? sunni itu orang yang menerima dan mengikuti golongan ahli sunnah wal jamaah yang merupakan alfir khotun najiyah golongan yang selamat lalu ditanya apa itu ahli surga? Maya sunnah wal jamaah. Ya Waman hum atau kan buat ahli sunnah wal jamaah. Maya sunnah wal jamaah. Waman hum ahli sunnah wal jamaah. Kita akui saja. Kita ini umumnya kan ngaku ahli sunnah wal jamaah. Tapi umumnya belum ngaji. Belum ngaji atas Setelah hal hal saya harap yang mudah-mudahan itu dilakukan nanti akan Kai ma dia alusal jamaah waman cuma alusal jamaah. Nah, apalagi sudah sholat. Indonesia ini sudah kemasukan macam-macam kurva macam golongan. Khawarij ada, Mu'tazilah ada, sekarang gerakan Syiah ada. Anak ada tingkatnya bukan nang di kampung, tapi di sekolah-sekolah di perguruan masuk sudah ini. Nah di sini, ini solusi. Jadi Allahnya ada, Muqtaznya ada, Wahabinya ada. Sekarang ada, si Anya ada. Dan mungkin lain-lain lagi. Nah, Padahal Al-Firqatun Najat tadi selesai kita kan masuknya Islam di Indonesia dengan Al-Firqatun Jamaah sampai kita termasuk golongan itu yang disebut Al-Firqatun Najat. Nah sekarang saya tinggalkan untuk masa depan kita ini dan anak-anak kita keluarga kita bagaimana? Jadi mahir ahli mahir sunnah wal jamaah dan manhum ahli sunnah wal jamaah. Kalau perbandingannya bagaimana? Sudah. Ketika kita ini nabi Kalau kita nabi kenapa kita nabi Kita ini menjadi warga dan anggota Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini harus juga kita pelajari. Kita kenalkan pada anggota dan warga kita kesemuanya yang mengaku sebagai nabi Mahia Nahdlatul Ulama, waman dua nabi Jadi apakah Jamiah Nahdlatul Ulama itu apa sebetulnya? Dan siapa Nahdi itu? Jadi kalau halal dihalal terus terus sendiri. Jadi ini harus tiga ini harus Muslim, Sunni, Nahdi. Nah ini sudah semua. Nah untungnya ulama-ulama kita membentuk, membangun dan mengadakan jamiah Nahdlatul Ulama itu untuk mencakup semua tadi. Islam ahli sunnah wal jamaah sunnah sesungguhnya tadi. Nah, maka itu untuk ini akidatan wa syariatan wa akhlakon mutuhnya ahli sunnah jamaah itu terserah. Nah, betul ulama di Indonesia ini. Kalau nah betul ulama ini tetap mengikuti tok yang diciptakan oleh ulama dahulu tahun 1926 dengan anggaran dasar agar dasarnya alirannya dasarnya ahli sunnah Islam ahli sunnah wal jamaah dan mengikuti salah satu mazhab empat kebetulan syafi'i loh, kalau ini betul-betul diajarkan dikajikan sampai setiap nabi betul-betul mempunyai hal ini otomatis muslim sunni kenapa? karena puluh nabi muslim sunni walaisa puluh muslim sunni Nabi'an Ya enggak? Kira-kira jawab enggak ya? <laughs> Jadi kulu kulu nahdiyin muslimun nah, uh, sunni. Tidak ada anggota Nahdul Pak Syiah kita gitu, ada. Mu'tazilah ada. Tidak ada. Tidak tahu akhir-akhir kemasukan saya nggak tahu. Sebabnya <laughs> akhir-akhir kemasukan saya nggak tahu. Tapi Nahdul yang betul-betul tidak ada. Jadi puluh nahdiyin muslimun sunni. Walaisa kullu muslimin sunni nahdiyan. Jadi predikat kita tiga, muslim, sunni, nahdiyan. Nah, maka sudah saudara kita baca. Nah, kesemuanya tadi. Maka di samping kita membaca secara ilmiah demikian tadi dan kita mempelajari sebagaimana akidah kita, syariah kita dan akhlak kita yang diwariskan Nabi Muhammad SAW yang dibangun oleh ulama-ulama sunnah wal jamaah walaupun NU sekarang sudah tidak berkecimpung dengan aktif dalam politik tapi setiap nabi itu harus dapat membaca situasi politik nasional dan internasional lu membaca itu maksud salah salah nggak? tidak salah Lek salah, ojo-ojo surat kabar dan salah cek macam-macam lah, cek muka TV, wis gak ilang bisa, apa gitu. Tidak. Kita tahu, kita tahu baca situasi. Ono opo saya begitu Di nasional dan di dunia internasional ada Pak. Untuk apa? Untuk kita menjaga yang Muslim Sunni Nabi tadi ini. Kita jaga di sini. Sebab apa yang terjadi di dunia internasional yang masuk di nasional kita ini ini semuanya menghadapi Muslim Sunni Nabi Ini paling berat. Sudahlah, Wahabi masuk ngaji siapa? Muslim Sunni Nabi, Khawarij masuk ngaji siapa? Muslim Sunni Nabi, Syiah masuk ngaji siapa? Muslim Sunni Nabi, Mu'tazilah masuk ngaji Sunni, Muslim Sunni Nabi Jadi ini. Belum lain-lainnya nanti. Maka itulah para bapak dan para ibu dan generasi muda terutama penerus nanti di generasi muda. Sebab perjalanan Islam kami dibawa oleh ulama-ulama tadi kepada kita ini secara estafet. Kalau Hadun Syekh Hashim Asyari sudah ditarik kembali oleh Allah. Hadun Syekh Abdullah Hasbullah sudah ditarik oleh Allah. Hadun Syekh Abdul Wahid Hashim sudah kemana? Dan banyak ulama-ulama sudah datang. Nah, obor Islam ahli sunnah wal jamaah ini dan jiwa Nabi sekarang di tangan kita. Lek kita terus noya terus, kita mandek ya mandek. Nah, mungkin kita yang tua-tua nggak -tua, lama akan ditarik lagi oleh Allah. Generasi semudah. Kalau belum kita persiapkan sekarang, bagaimana? Kata Sina Ali bin Abi Thalib, orang itu, ya anak itu anak kita atau orang, itu lebih terpengaruh oleh masanya daripada oleh orang tuanya. Nah, di sini jadi lebih terpengaruh oleh masanya daripada orang tuanya. Nah, masa akan datang ini bagaimana? Nah, ini anak-anak harus kita beri benteng. Sebab apa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata, An-Nasu Salasa, Alim Rabbani, Wa Muta'alim ala Sabi Najah, Wahamajur ra'un atba'u kulli ma'is la yastabi'una binur ilm wa la yazda'una la rukmin waqir orang ketiga ada alim robbani alim arif billah ahla yang membina manusia untuk makrifat pada Allah ini alim robbani kedua alim, santri yang orang alim alat sabili naga ingin selamat ini baik tapi yang ketiga wahamajur orang seperti merutu apa merutu lalu cilik Terus ni hamat doa ada kulai ikut segala seruan angin ngidul ngidul angin ngawal ngawal angin ngetan ngetan angin bulan bulan angin metut metut angin mujuk mujuk angin menisal menisal tidak punya cahaya ilmu dan tidak punya benteng yang kokoh la una binul ilmi walayak jauh yajauna ila wakil nah di sini sudah Nah, maka untuk itu kita harus mengetahui demikian ini, maka menurut saya setelah halal bihalal semuanya kita sebagai muslim sunni nahdi ini kita teruskan langkah kita untuk meneruskan warisan Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh ulama-ulama al-sunnah wajah wajah bagi kita agar kita dapat meninggalkan dunia dengan adalah nah, mewariskan ilmu yang hak dan benar anak-anak kita terutama sudah kita bina untuk melanjutkan sampai turun-turun hari kiamat sebagaimana tadi jalannya dengan estafet nah ini jadi sekarang obor Islam ini alus sunnah Nabi ditanggung Nah, maka untuk itu kembali lagi saya katakan, walaupun kita sudah tidak lagi berkecimpung atau mengikuti politik seaktif harus kita dapat membaca situasi nasional dan internasional demi untuk menjaga akidah, syariat dan akhlak kita sebagai muslim sunnah. Nah ini kesemuanya membutuhkan waktu dan saat untuk diceramakan atau didiskusikan dan sebagainya. Nah, maka itulah saudara-saudara. Kalau sudah demikian itu, maka untuk Ulama sebagai wadah, sebagai alat, wasail untuk menjaga ini wajib dan ini harus ini wabahnya juga harus diperbaiki, dilancarkan. Kenapa? Lil wasail hukmul maka ketika saya memegang tanggung pimpinan Suriah setiap malam dulu, setiap berapa tahun ini saya katakan, nah buat ulama ini ada sebagai wajah alat untuk apa? Untuk ini Muslim Sunni. Di Indonesia ini ada ini. Jadi pemegang pendukung, penyebar yang mempertahankan Islam al jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Nah, karena ini organisasi yang diatur bagaimana anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasinya, ada pun isinya sudah jelas. Nah, maka tadi sudah diumumkan setelah menjelas anggota sun anggota apa jadi diperbaiki semoga ini tampak mana anggota NU yang sebetulnya, mana simpatisan, maka mana jujur iya. lah doanya nah ini jadi perbaikan alat dan tujuan al wafail dan makosid kesemuanya dibina, diperbaiki, ditingkatkan untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah untuk itu kita jangan segan-segan jiwa raga kita, harta benda kita, ilmu pengetahuan kita, kemudian kita gunakan kesemuanya Nah inilah para bapak dan saudara yang saya sampaikan di demikian itu. Maka saya pribadi bolehlah saya ikhlaskan semoga dan doa semoga setiap nanti kegiatan ya berkumpul semua warga betul ulama yang berjiwa dan ulama yang menjelaskan berkumpul terus kalau sudah jadi satu kerukunan kuat, insya Allah ada benteng yang kokoh demi untuk kekuatan Islam ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini. Dan saya pribadi menyanggupi kalau betul-betul sejak begini semua itu berkumpul insya Allah ikut membantu mbak pikiran entah ilmu naga, asal sehat tidak lokal ini ngomong nah di sini dan saya ini ikhlas dari saya sendiri asal betul-betul warga anak betul ulama jadi satu berkumpul kukuh ini demi apa saya katakan lagi sudah bahaya dia ambang pintu golongan pewaris musaabik yang sudah sudah di ambang pintu nah ini masalah itu jadi kita menanggung tanggung nah inilah saudara-saudara dan bapak-bapak saya rasa demikianlah sekedar saya sampaikan maka semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan diterima oleh Allah SWT dan saya sekali lagi mengharap maaf yang sebesar-besarnya mungkin ada kesalahan lahir dan batin sengaja atau tidak sengaja mungkin ada pembicaraan tadi agak kasar atau bagaimana saya sangat mengharap maaf daripada ulama, para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian hingga kita semuanya semua dimaafkan oleh Allah SWT dan segala tuntutan segala kesalahan di sini waktunya dunia wal akhirat dan semoga kita bersama termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ifil jannah Barang siapa yang menghidupi itu sunnahku kata Nabi, sungguh itulah cinta padaku dan siapa yang cinta padaku sungguh akan bersama aku dalam surga. Semoga kita kesemuanya, anak turun kita kesemuanya menjadi orang yang selalu menghidup hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW sampai kita mempunyai rasa cinta, Mahabda, mawaddah kepada Nabi Muhammad SAW hingga kita berhusnul khatimah surga kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu-ilmu itu kita amalkan kalau wajib ya bagaimana, kalau haram ya bagaimana, kalau sunnah ya bagaimana dan sebagainya dan ilmu kita amalkan. Nah untungnya kita mengamalkan ilmu itu yang wajib itu sedikit, yang haram pun sedikit. Jadi gak ake, si wajib gak ake, si haram gak ake, sunnah gak ake, si menang mubah ini kata. Jadi ke enteng aku misalnya, Adinu dinu yusru Nabi Muhammad SAW. Jadi kita amalkan ilmu muslim. Sebab ilmu kita gak kita amalkan tidak ada gunanya. Apa gunanya? Jadi kita Terus nama dulu kita kudu melok-melok gedok telakan ilmu datang sinten kemauan Sampai Nabi Kodok balik ani wala ayat ke dari aku walaupun satu ayat. Sebab kita ini gak oleh dari wong enak dewi, wong selamat dewi, bejo dewi, mulia dewi, sempurna dewi tidak boleh. Harus kita mikir diri kita sendiri, mikir anak rumah tangga, mikir masyarakat, cek podo selamat. Lai sampai kalau sampai selamat, jangan mau cek podo nah, Ini kita selamat. Maka lagi walau sampai ke. Gak iso nyampe lo ngajak, ayo melot ke masjid, ayo melot ke kiai, ayo ke ulama, apa cek oleh hasil ilmu. Gak dia apa sama dia. Nah, jadi tiga ngaji ilmu mengamalkan ilmu lan getok tolabet ilmu tolabul ilmi wal amal bil alim wa nasyu nah di dalam kita usaha ini harus tahu musuh sebab wong itu musuh ono musuh nih keciloko musuh kita tiga hawa nafsu setan lan pengaruh dunia ini hawa nafsu wajib kita perangi jadi Nabi Muhammad SAW jihad nafs kita perangi nafsu Syaitan kita usir dengan mohon pertolongan dari Allah SWT. A'udhu billahi minasyaitan wajib Dunia kita kuasani, boleh dunia kita kuasani dunia. Ajak kita dikasih dunia, dunia kita kuasani apa kita gunakan kangge sama urip oleh kangge ibadat minyak Allah kados potrakan itu Allah lah Islam sudah ngatur carane golek dunia yang aku tahu pertanian perdagangan perindustrian atau pertukaran at-tijarah waziraah wasinah niki akan nonton syaratul Islam asbabul makasib falafa az-ziraah wattijara wassina jalan-jalan untuk mencari rezeki kasar hasilan dengan pertanian dari mulai yang besar sampai ke kecil dan kecil sampai besar perdagangan dari besar sampai kecil dari kecil sampai besar terus pertukangan terus ya, dari kecil sampai besar ini kita lakukan lah kita pikir sak dunia ini pancen golek kita lari tiga. Walaupun ya bercabang berapa bercabang berapa bercabang lebih. Tiga siapa saya? Nah caranya pun diatur dengan cara yang halal. Dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jadi dunia kita kuasai yaitu yang halal kita gunakan untuk ini beribadat Jadi dalam kita berjalan menuju kepada kebaikan dunia dan akhirat dan pembinaan sebagai manusia hamba Allah SWT di samping apa yang saya terangkan tadi kita harus musuh hawa nafsu setan dan pengaruh jodoh sebab dunia banyak pengaruh coba kalian yang tangkap ini masuk di masyarakat jelasin itu sebabnya apa? dunia ngomong, rantau, numpah, Ana apa sangkat Jumatan? Apa tangkap satu Jumatan? Apa sangkat yang jadi? Apa sangkat yang enggak? Apa tangkap empang? Dari satu. Jadi semuanya pengaruh ini. Maka harus kita tahu dunia kita dan bagaimana caranya dan kita kuasai dunia untuk selalu urip. Urip demi ibadat kepada Allah SWT maka dengan demikian inilah saudara-saudara perjuangan Nabi Muhammad SAW berhasil diteruskan oleh sahabat, diteruskan oleh para tabi'i, diteruskan ala ulama, diteruskan oleh Wali Songo masuk ke Indonesia ini diteruskan oleh ulama-ulama sampai sekarang estafetnya otot estafetnya kembali kepada penciptaan Islam dan kita masih kaum muslimin kita akan kita teruskan demi keselamatan kita bersama di ini dan dunia akhirat dengan demikian otomatis kita sudah membantu pembangunan nasional dalam segi ruh, hati dan jiwa menjadi pokok ada pun lainnya tempatnya kalau Fadilah ini sampai kita berdoa husnul khatimah, kita kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang selama-lamanya yang ridho dan nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Nah, demikianlah saudara yang disampaikan bisa jadi yang manfaat dan dapat membawa kita kepada kejayaan kemuliaan dan dunia dan akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. dan Subhanahu wa Ta'ala.